apa tesisnya dan lain sebagainya dan teori teori e, lubang hitam yang manusia terpengaruh dengan teori-teori yang datang dari dia itu ya tentu suatu saat orang akan mengikuti jalurnya Stephen Hawking ini menjadi orang ateis kita tidak mengatakan kita tidak tertarik kepada hal-hal seperti itu kalau ilmu dunia mengantarkan seorang kepada ateis berarti ada masalah dengan ilmu itu tidak ada orang mempelajari agama lalu dia mengingkari Tuhan. Tidak ada itu. Nah, oleh karena itu hidup kita ini sebentar. Pertanggungjawaban sangat besar mulai dari tatkala kita meninggal. Oleh karena itu, kita jangan cari penyakit. Oleh karena itu, kita fokuskan diri kita ini kepada hal yang bermanfaat bagi diri kita. Oleh karena itu, ya ikhwan, yang juga akhwat yang di belakang yang mendengar, jangan takut kepada kuburan. Ya, karena perkataan saya ya ujung-ujungnya coba sekali itu menyendiri di kuburan jangan rame-rame pergi ke kuburan duduk di situ bukan menduduki kuburan ya merenung di situ lihat orang oh, lihat dahulu manusia-manusia yang dulunya itu sudah di kuburan di saat itulah rasa takut itu muncul di saat kesepian ya maka belajar akidah yang benar dan pula nanti kita takut sendiri datang hantu kuntilanak itu nggak ada. Itu kan syaitan jin. Dalam rangka meruni, ya meskipun ziarah kubur bukan untuk wanita saya tidak anjurkan karena khilaf di antara ahli ilmu dalam masalah seperti ini. Menziarahi kubur perlu bagi hidup ini untuk menambah keimanan, untuk menambahkan motivasi kita beribadah bahwasanya orang-orang yang dahulu barangkali berada di hadapan kita kita lihat semuanya sudah bagian sudah berada di alam kubur sendirian mana orang-orang dahulu yang memujinya tidak ada itu mana orang-orang dahulu yang mengangkat-angkatnya tidak ada itu Mana dulu jabatan pangkat yang mereka bangga-banggakan? Enggak ada. Mana kekayaan mereka dahulu yang mereka lihat-lihat dan lain sebagainya yang siang yang siang malam mereka mencarinya untuk itu? Mana? Enggak ada semua itu. Fenomena alam ya perlu kita renungi. Seperti ini. Ya, kita kena hujan, lalu kita lihat di akhirat. Di dunia saja pun kita sudah seperti ini. Apakah kita nanti di akhirat juga ingin susah? Jangan. Manusia diberikan akal oleh Allah tabaraka wa taala untuk berpikir. Tetapi jangan lihat pokok pembahasan jangan lupa pokok pembahasan kita adalah akan ada juga du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu bilaiha qadafuhu fiha. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka Jahannam Orang yang menyambut dakwah mereka akan terlempar mereka lemparkan ke dalam neraka bahkan orang yang diikuti ditaklidi manusia secara buta di saat hari ini yang dengannya dia menyimpang dari ajaran Islam yang murni karena setiap penyimpangan dalam Islam pasti ada pembelanya yang menyandarkan dirinya kepada ilmu kelak juga di akhirat mereka saling menyalahkan gara-gara engkau kami begini orang yang diikuti mengatakan kenapalah kalian mengikuti saya sehingga saya mengumpulkan begitu banyak dosa ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna Berkatalah orang-orang, berkatalah para pengikut kepada orang-orang yang mengikuti yang diikutinya. Ya tatkala mereka itu saling jawab menjawab karena dosa ya man sanna fil islami sunnatan sebagaimana dalam ini yang akan kita bahas man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah barang siapa yang membuat sunnah metode beragama ya yang jelek karena alaihi wizruha maka dia mendapatkan dosa atas apa yang dia lakukan wa wizru wa auzar au wizru man tabi'ahu au man amila biha min ba'dihi dan dosa orang yang melakukannya setelah setelah itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun <clears throat> kekeliruan atau kesalahan yang diajarkan kepada manusia dengan kesadaran dan lain sebagainya berdosa diikuti orang dan dia kumpulkan seluruhnya oleh karena itu jangan kita tertipu dengan orang-orang yang pandai bersidat lidah ceramahnya atau apapun namanya kosong dari hadis-hadis yang sahihah ataupun kalau dia sahih ataupun kalau dia sahih jauh dari pemahaman Bukankah minggu lalu kita telah mengatakan, ya? Kita telah membahas dengan apa Abdullah bin Sabah berdalil bahwasanya dia mengajarkan kepada manusia bahwasanya Rasulullah akan kembali ke muka bumi dengan Al-Qur'an. Innal ladzi farada al Qur'an laradduka ila ma'ad. Bukankah itu yang dikatakan Abdullah bin Sabah pendiri agama Rafidah Syiah dan juga nenek moyangnya Khawarij yang meledakkan bom sana sini itu. Abdullah bin Sabah mendirikan agama Syiah, ajaran-ajarannya, pondasinya itu Abdullah bin Sabah yang kuning hitam yang membuat dia mendirikannya. Itu nggak bisa di dihilangkan. Kenapa? Hatta Syiah Rafidah yang di Iran ataupun yang berada di Indonesia ini itu tidak mampu mengingkarinya ujung-ujungnya orang-orang yang menyebut-menyebutnya atau yang mengajarkannya diapakan? Dibunuh. Syiah, kalau ada ulamanya keluar dari ajaran Syiah, Syiah itu harus dimatikan langsung. Perkataan per, pernyataannya adalah kalau Anda berada di atas kebenaran, kenapa Anda takut? Kan begitu. Karena dianggap lutan. Atau apa yang berada pada mereka takut diketahui orang banyak. Abdullah bin Sabah berdalil dengan Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad orang yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran atau orang yang telah memerintahkan engkau untuk mengajarkan ajaran-ajaran Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempatmu. Dia mengatakan, nah ini kan dalil bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad itu akan kembali ke muka bumi. Pakai Al-Quran dia berdalil. Oleh karena itu setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran tetapi melalui pemahaman mereka maka telah mengikuti metode berdalilnya Abdullah bin Sabah. Kita berkata ilmu sekarang ini ya. Sebagian yang berdakwah 4 bulan Itu puncak dakwahnya itu 4 bulan Dalilnya pakai Al-Quran Antum kalau tidak memiliki pondasi dengan kata-kata yang manis dihias-hiasi ya, antum akan terpesona. Kenapa? Al-Qur'an. Siapa yang berani mendustakan Al-Qur'an? Apa dalil mereka? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalanlah kalian di muka bumi empat bulan. Inilah dalil bahwasanya Allah memerintahkan berdakwah empat bulan. Khuruj. Antum berani mengingkari Al-Quran? Kata dia. Tentu tidak. Siapa yang berani mengingkari Al-Quran? Apanya yang salah di sini? Pemahamannya. Mana orang-orang yang sudah dijamin masuk surga kita harus ke sana ya. Kita mau masuk surga enggak ini? Masuk surga. Contohnya orang yang sudah dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. kenapa ada dalilnya. Dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu. Mana di antara mereka ini atau salah satu di antara sahabat sajalah karena sahabat semua telah dipuji oleh Allah taala dalam Al-Qur'an. Mana di antara mereka ini seluruh sahabat itu 124 ribu sahabat tatkala Rasulullah wafat itu yang berpahaman seperti ini? Bukankah Al-Quran turun kepada mereka? Kok kenapa mereka nggak bisa nggak memahaminya? Seperti yang dipahami orang-orang yang keluar-keluar itu. Berarti seluruh sahabat salah mereka yang benar. yang kita tidak inginkan itu, yang kita kritisi itu bukan Al-Qur'annya, tetapi metode memahaminya itu ya sebagaimana yang telah kita bahas dahulu ya tatkala kita membahas masalah bid'ah bid'ah kan terbagi tiga tempo hari kita bicarakan hmm. bid'ah apa saja itu bid'ah hakiki memang tak ada dalilnya sama sekali idofi yang ketiga tarkiyah kan begitu letak permasalahan di nomor dua itu bid'ah idofiyah ya karena mereka mengatakan setiap yang ada dalilnya meskipun sifatnya umum maka dia nggak bid'ah wadkurullaha kathira ingatlah Allah dengan banyak dengan mengingat berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak sudah Lalu dia berzikir dengan cara mereka, jamaah. Ada yang sambil joget-joget dan segala macam Allah, Allah dan lain sebagainya dan mengingat Allah itu. Lalu kita ingkari. Apa jawabannya? Kalian mengingkari Al-Qur'an. Dihias-hiasinya siapa yang kena ini? Orang awam. Mana ada ulama kena tipu atau orang penuntut ilmu ditipu? Enggak ada. Kalau orang awam iya, Itulah menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Tak kala kita memiliki ilmu, nggak ada yang berani atau nggak ada yang bisa menggoyahkan apa yang kita pahami. Ini bukan bid'ah, kata mereka. Kenapa? Ada dalilnya dari Al-Quran. membaca Al-Quran surat Yasin pada malam Jumat itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada perintah membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah kalian Al-Quran itu karena akan datang pada hari kiamat untuk sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Perintah membaca Al-Quran. Kenapa kalian larang kami baca Al-Quran? Berarti kalian memang tidak menginginkan Islam. Kalian orang-orang munafik atau kalian orang-orang yang menginginkan perpecahan atau kalian mengingkari orang-orang yang beribadah sedangkan orang-orang yang tidak beribadah kalian tidak ingkari dari perkataan-perkataan yang manis yang membuat orang-orang awam yang ada di sekitarnya tertipu oh iya juga berarti mereka ini orang-orang yang keras orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya ini kan metode berdalilnya Abdullah bin Sabah pakai apa dia Al-Quran dalam surat Al-Qasas Mana ada dalam akidah al wal jamaah reinkarnasi? Atau Rasulullah kembali lagi di akhir zaman? Kecuali Nabi Isa alaihissalam karena ada dalilnya. Pakainya Al-Quran. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ilal ma'ad. Sesungguhnya yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an akan mengembalikanmu ke tempatmu Mekah di Abdullah bin Sabah, pendiri agama Syiah dan juga nenek moyangnya salah satu nenek moyangnya Khawarij berdalil dengan Al-Qur'an bahwa bahwasanya Rasulullah akan kembali di akhir zaman. Sehingga terbunuhlah Utsman. Utsman orang yang nepa yang korupsi, mengumpulkan harta dengan cara yang tidak hak berarti korupsi. Utsman telah menempatkan keluarganya di posisi-posisi penting pemerintahan, berarti nepotisme. Kan ini juga yang terjadi sehingga dulu terjadi huru hara tahun 98. Padahal ya ikhwan, catat ini, antum pemuda dan mudah digerakkan. Sampai hari kiamat pun atau nanti setelah antum meninggal, nanti di akhirat kita ini nggak akan ditanya tentang siapa presiden kita. Kita ini tidak akan ditanya tentang penduduk Indonesia. Kita ini tidak akan ditanya tentang sistem pemerintahan kita. Tetapi kita akan ditanya tentang keluarga kita. Mana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai terhadap apa yang kalian pimpin. Sekarang Tatkala kita sibuk mengurusi negara, emang kita presiden? Kita nggak akan ditanya nanti. Yang ditanya ya presiden lah. Orang dia pemimpin tertinggi. Kita ditanya tentang apa? Keluarga kita, karena kita pemimpin, di rumah. Kalau dia kepala desa, berarti sesekampungnya itulah ke desa sebelah, dia nggak akan ditanya. Dan lagi pimpinannya. Letakkanlah posisi itu masing-masing. Kita urusi negara, yang kita gak akan ditanya tentang itu di akhir akhir keluarga kita ada yang pakai belum jilbab ada yang masih Kristen kita diamkan sedangkan kita akan ditanya tentang itu yang lebih besar lagi tentang diri kita bukankah kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri kemana anggota badan ini dibuat kemana langkah kaki ini dijalankan kemana akal kita ini ya kemampuan ilmiah yang bisa mungkin kita lanjutkan untuk tolabul ilmu dan lain sebagainya sudah kita maksimalkan atau belum Kemana harta yang kita miliki itu? Apakah dalam halal atau tidak? Bagaimana kita mendapatkannya? Itu kan di bawah kendali kita. Kita akan ditanya tentang itu. Ini orang sibuk ngurusi orang, ngurusi pemerintah dan lain sebagainya. Biarkan masing-masing ada tugasnya itu. Masalah kezoliman dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh Rasulullah sebelum kita lahir. Sebetulnya enak Islam ini, orang nggak paham itu saja. Enaknya mana? Tanggung jawab kita nggak besar. Kita nggak akan ditanya 250 juta penduduk Indonesia, kecuali kalau ada pula di, antara antum nanti ada jadi presiden. Itulah cerita. Nanti siap-siaplah ditanya mungkin barangkali udah 400 juta di waktu itu. Antum akan ditanya 400 juta orang dituntut. Kan gitu. Kalau orang mengetahui ini nggak ada yang mau jadi presiden, nggak ada yang mau jadi pemimpin. Tetapi pemimpin itu nggak akan terelakkan minimal untuk memimpin diri sendiri memimpin keluarga. Begitu, ya. Ini ini harus dibuka, ya. Ya, harus dipahami dalam masalah seperti ini. Sibuk antum demonstrasi, sibuk antum unjuk rasa, sedangkan antum sekolah menuntut ilmu, kita semua belajar, ya. Setahu saya di negeri-negeri sekuler sendiri ya, ya, seperti Jepang barangkali ya, atau Korea dan lain sebagainya. Setahu saya bisa saja keliru, boleh dikoreksi itu yang unjuk rasa buruh. Mahasiswa suruh belajar. Gitu. Mereka nggak ikut, kita nggak semuanya ikut. Ya, lalu tamat nggak memiliki kemampuan ilmiah, ya salah siapa orang nggak belajar sibuk ngurusi orang. Tugas kita belajar, antum mahasiswa belajar, selesaikan dengan baik dan benar, pelajari dengan baik benar masing-masing bidang yang yang antum di situ tekuni selama dia masih halal antum sibuk keluar sana keluar sini dan lain sebagainya eh, sekolah dengan biaya yang tidak sedikit kemudian ada yang cuti ada yang lagi harus sampai lima tahun sampai enam tahun ada barangkali ada dikeluarkan karena lama-lama eh, kelamaan nggak lulus lulus ini kan kesalahan dari awal fokus dan jangan mau digerak-gerakkan ini pembahasan kita ini kata-kata yang indah kan pemerintah kini begini dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi tahun 98. Bergerak usuh, setahu saya ya, bisa dikoreksi nanti. Karena dari UI dikasih rok kemari. Begitu. Artinya apa? Di sini kurang hebat lah gitu istilah. Kurang karena nggak bergerak. Setahu saya. Sehingga bergeraklah. Jangan mau seperti itu kita sibukkan aja memperbaiki diri kita, belajar dengan baik dan benar, ya. Urus keluarga, belajar dengan baik. Sudah benarkah cara kita berwudu? Sudah benarkah cara kita sholat? Sudah benarkah tauhid kita itu? Sudah benarkah kita mengamalkan sunnah itu? Karena itu nanti yang bermanfaat tatkala hidup ini diambil oleh Allah Tabaraka wa taala. Kalau antum nggak percaya silahkan ya tunggu meninggal nanti ketahuan itu. Hmm ya hadis kita ini berkaitan kita lanjutkan mana buktinya bahwasanya ya orang kan orang-orang munafik ataupun orang-orang yang mengikuti munafik metode pemikiran mereka yang ada kan kalau kita di sekolah-sekolah yang eh, sebagian eh, dosennya itu didikan barat dia akan bicarakan kalau Usman ini orangnya KKN Usman ini nepotisme meletakkan ya memang dia meletakkan sebagian keluarganya di situ tapi dilihat dulu mereka adalah ahlinya. Dan gak ada larangan dalam Islam kalau memang kebetulan pula keluarganya yang ahlinya di situ. Gak ada larangan. Kan begitu. Dan Utsman salah seorang yang sudah dipastikan masuk surga oleh Allah. Mereka komentari orang yang sudah masuk surga. Justru diteladani, dilihat. Oleh karena itu apa kata Rasulullah tentang ini tatkala Utsman dibunuh? Ya, sebelum Utsman dibunuh, Bukankah telah dikabarkan oleh Rasulullah tentang ini? Siapa yang benar waktu itu? Apakah orang-orang yang memberontak itu atas hasutan Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah ini nggak ikut. Biar antum tahu ya, ada namanya Qaidah qaidiyah. Kerjanya hanya di podium. Dia lihat dari televisi hasilnya. Abdullah bin Sabah ini nggak langsung terjun membunuh Utsman. Dia penggerak tokoh di balik layar. Sama dengan sekarang yang di apa keributan itu, mana ada tokohnya langsung di situ? Dia main dia, dia nonton dari televisi. Yang juk rasa yang segala macam itu kena pukul pentungan sama polisi, dia aman. Ya, Kalau terjadi apa-apa dia enggak bebas, enggak terjadi apa-apa. Ini Abdullah bin Sabak gurunya. Orang Yahudi. Dia stres karena pada masa Abu Bakar dan Umar Islam itu tidak mampu dirusak Kisah yang minggu lalu kita bicarakan bagaimana orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat dipukuli Umar sampai keluar darah dari kepalanya lalu dia tobat. Zaman sekarang dibuat seperti itu berapa yang harus dipukuli? Lalu bicaralah ham, ditangkaplah Umar kalau seandainya hidup. Itulah perkiraan ya kira-kira seperti itulah. Ya. Ataupun sekarang yang makanya ya zaman ini adalah zaman yang perlu kesabaran. Zaman yang perlu kesabaran orang yang berilmu harus banyak diam. Kenapa? Karena orang yang sholat, karena orang yang tidak pernah sholat nanti akan berfatwa tentang sholat. Dia akan berdialog dengan orang ahlinya atau ulama yang uh, ulama, ya, atau anak-anak berumur muda, ya, berfatwa dengan perkara yang besar. Yang berbicara itu kan anak-anak muda. Ulama-ulama sepuh itu umumnya diam. Kenapa? Dia berbicara dengan orang Pemuda-pemuda yang tidak tahu apa-apa. Kita berbicara tentang sholat, lalu ada yang membantah orang yang tidak pernah sholat. Dia berfatwa tentang sholat, dia tidak pernah sholat. Ini zaman-zaman seperti itu. Ya, hati-hati maka kita jangan sempat ya ter, e, terpengaruh dengan perkataan orang-orang yang manis. Bagaimana obatnya? Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan hal itu agar kita jangan sempat terkena subhat orang-orang yang seperti itu. Nah, wadalilu ala anna haulail khawarij thawwar wal firq dhala dan dalil bahwasanya mereka-mereka itu yang keluar membunuh Utsman atas ya atas idenya Abdullah bin Sabah ya bahwasanya mereka itulah khawarij yang yang uh, menghidupkan api eh, revolusi dan mereka itu adalah kelompok yang sesat munafikun orang-orang yang munafik zairun orang-orang yang menyimpang mudillun yang sesat wa mulabbisun orang-orang yang menyampaikan subhat dan lain sebagainya wa in za'amu annahum yuriduna tatbiqa hukmillah meskipun mereka mengklaim mereka menginginkan untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi ini ya wal adl dan keadilan dan semua kan begitu kami inginkan keadilan kami kalau nanti kami ke atas pasti buat keadilan Semua seperti itu menerapkan hukum Islam kan itu semua meledak bom kenapa dia bom karena kami ingin menerapkan hukum Islam hukum Islam yang bagaimana mau dibuat menebar teror iya hmm. wal ala masalih ummah al kubra mereka mengatakan kami ingin apa usaha kami ini untuk kebaikan umat yang besar semuanya kan manis di bibir itu kami ingin buat keadilan menerapkan syariat Islam, memberikan kebaikan untuk orang banyak, siapa yang nggak tertarik? Kan begitu. Nah, marawathu Aisyah. Apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini perkataan Rasulullah yang Aisyah dilupakan. Artinya Allah membuat Aisyah lupa sehingga hadis ini tidak terutarakan waktu terjadinya fitnah itu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya Utsman, wahai Utsman, in in wallakallahu hadzal amr yawman." tatkala apabila Allah kelak memberikan kepadamu urusan ini suatu hari yakni urusan khilafiyah eh, khilafah ya engkau diangkat menjadi khalifah ya fa aradakal munafikun lalu orang-orang munafik ingin melepaskan kekhalifahan dari dirimu ya yang Allah telah berikan itu kepadamu fala takhla'hu jangan engkau lepaskan lihat ini kan wahyu Rasulullah sudah mengetahuinya melalui wahyu ya wahai Utsman apabila kelak engkau menjadi khalifah dan orang-orang munafik ingin melepaskan kekhalifahan itu dari dirimu maka jangan engkau lepaskan artinya apa jangan diberikan bukankah sebelum di Utsman itu dikepung dan dibunuh mereka ingin menginginkan agar Utsman melepaskan radhiyallahu anhu melepaskan kekhalifahan itu yang mereka inginkan ya kalau tidak kenapa mereka melakukan gejolak Kan ingin mengganggu stabilitas itu. Maka barang siapa yang melakukan mengganggu stabilitas keamanan suatu negara, maka mereka ini adalah pemimpin mereka, ternenek moyang mereka. Oleh karena itu mereka ini, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang mengikutinya, nasibnya sangat mengerikan, nanti menyedihkan. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang yang mengganggu stabilitas keamanan, memberontak, dan membunuh dan lain sebagainya, itu ajaran mereka. Mereka yang mengajarkan itu. Maka dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat mereka tampung semua. Hati-hati antum, gak usah eh, menyumbang ke Abdullah bin Sabah. Antum ikut keluar-keluar sana dan segala macam. Antum sambung itu ya antum kirimkan dosanya itu ke Abdullah bin Sabah di samping antum juga berdosa sebagaimana dosa pembunuhan pertama dilakukan siapa di dunia ini siapa yang melakukan pembunuhan pertama di dunia ini siapa namanya Kabil tatkala dibunuhnya Habil ya kan maka Kabil nanti sampai hari Kabil nanti hari kiamat akan menampung dosa pembunuhan sampai hari kiamat berapa miliar itu orang itu ditampungnya itu Kabil Mengerikan. Urusan akhirat mengerikan, genting. Ya. Masalah seperti ini, maka harus kita lihat, ya. Hmm. Yaqulu kata thalatha marat karena pentingnya Nabi mengulang hal itu tiga kali kepada Utsman. Qala Nu'man, lalu Nu'man bin Nu'man mengatakan sahabat, "Qultu li Aisyah." Aku berkata kepada Aisyah setelah kejadian ini ya. Ma aki antu limin nas biha? Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak menyampaikan manusia dengan perkataan ini? Seandainya ini terjadi dahulu, seandainya perkataan ini engkau sampaikan, maka orang-orang yang tidak tahu akan tahu yang mana di antara mereka yang salah. Karena orang-orang yang awam juga sudah ada, ada pada zaman sahabat. Enggak semuanya orang berilmu. Mereka kan nggak tahu di mana yang di mereka benar, Usman kah atau orang ini? Ya. Apa kata Aisyah? Unsi itu, aku dibuat lupa dalam hadis ini. Baru sekarang saya ingat. Kenapa? Di sini ada hikmah. Hikmahnya apa? Di saat terjadi fitnah itu, pengepungan Utsman dan pembunuhan Utsman, sedangkan Utsman salah satu penghuni sorga. Di sini kan diuji siapa yang berada di barisan sahabat dan siapa yang berada di barisan Abdullah bin Sabah. Itu dari kedekatan dia dengan sunnah. Oleh karena itu tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang berada di barisan mereka. Begitu juga ya ikhwan, fitnah yang terjadi ya di berbagai negeri di dunia ini yang menimpa kaum muslimin atau sebagian kita di Indonesia ini dan lain sebagainya, kita itu diuji. Kalau Allah mau dalam singkat dunia ini hancur. Ya, tapi kita diuji. Siapakah di antara umatku ini yang mengikuti ajaran Islam dalam menghadapi kekacauan ini atau siapa yang tenggelam di situ? Mohon maaf. Antum tentu masih ingat 212 yang dahulu sudah kita ingatkan. Sekarang nama 212 jadi rebutan. Masing-masing saling menyalahkan, mengklaim dan lain sebagainya. Kalau memang murni untuk Islam itu enggak ada bahkan ada yang mendirikan partai 212 ada lagi soal lain 212 jadi faktor ekonomi ada lagi alumni ini dan lain sebagainya ya subhanallah lalu hasilnya apa kan begitu coba mereka duduk di rumah ajarinya anaknya baca Al-Quran catat sorak dan lain sebagainya itu lebih bagus karena itu nggak akan ditanya mereka di akhir siapa gubernur Jakarta nggak akan ditanya nggak ada urusannya yang ditanya di atasnya siapa? Presiden lah. <clears throat> Masing-masing letakkan tempat kita ini. Jangan mengurusi urusan orang. Diri kita lah urus, keluarga kita lihat. Ya, Allah akan atur semua itu. Enggak usah takut dengan orang-orang yang pun nakut-nakuti. Nanti kita begini, nanti kita begitu. Emang kita mengetahui ilmu gaib apa? Berapa banyak orang berprediksi semuanya salah? umat Islam akan begini, umat Islam akan begitu. Berapa lama sudah orang begitu enggak ada? Tetapi kita melakukan menolong Allah dengan cara apa? Murnikan ibadah itu kepada Allah. Bangkrutkan dukun itu. Ya. Bangkrutkan memurnikan meminta ibadah kita harus mengacu salah satu nama Allah Ar-Razzaq Maha pemberi rezeki oleh karena itu nggak perlu menyembelih untuk pergi ke laut untuk eh, supaya tangkapan ikan banyak dan lain sebagainya Sallu kama ra'aitumuni salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat kata Rasulullah mana buktinya ya masalah-masalah yang kita nggak akan ditanya di yaumil akhir kita kerjakan sedangkan masalah yang akan kita ditanya yaumil akhir nggak dikerjakan terbalik فأصر هؤلاء المبتدئة المنافقون تلاميذ عبد الله bin Sabah ala خلعه أو قتله maka orang mereka itu ahli bid'ah orang-orang munafik murid-muridnya Abdullah bin Sabah atau pengikutnya Abdullah bin Sabah ya berusaha untuk melepaskan kekhalifahan dari Utsman ataupun membunuhnya di antara dua itu dia lepaskan atau dibunuh tapi Utsman kan nggak melepaskan karena hadisnya dia biarkan dirinya terbunuh ya Rakma annahu nazarahum wa radda kulla syubhatihim wa kidbatihim. Meskipun Utsman berdialog dengan mereka dan membantah seluruh syubhat dan kedustaan mereka, faqataluhu Allah. Mereka pun membunuh Utsman, semoga Allah membinasakan mereka. Fawaqa'atul fitnah wal iftital wa tafarruq fil ummah ba'da an kanu ala qalbin rajulin wahid. Lalu setelah peristiwa ini terjadilah fitnah dan pembunuhan setelah perpecahan di kalangan umat Islam setelah dahulu mereka berada di hati seorang khalifah Utsman bin Affan ya setelah terbunuhnya Utsman kan terjadi gejolak Islam nggak menginginkan seperti itu ya Islam nggak seperti tidak mengajarkan seperti itu apa yang saya sampaikan dipikirkan ya di, sebagai dalam bentuk untuk wawasan saja dan lain sebagainya wawasan untuk apa agar kita melihat kita melihat sejarah ini sejarah nggak bisa dihapus ya oleh karena itu kalau kita berdialog dengan orang Syiah jangan pakai ayat jangan pakai Al-Qur'an atau jangan pakai Al-Qur'an jangan pakai hadis mereka nggak akan terima tapi coba pakai sejarah mereka pasti nggak senang karena kejadian peristiwa nggak bisa dihapus Hmm. Wahajat bid'ah al-khuruj ala ulatil umur dan bergelorlah bid'ah memberontak kepada kepemimpinan. Berarti bid'ah pemberontakan atau kudeta dan lain sebagainya ini mereka pencetus semua Abdullah bin Sabah itu. Provokator ini bos besarnya Abdullah bin Sabah. Maka siapa saja melakukan provokator atau hoax lah istilahnya kita sekarang ini ya ini nenek moyangnya Abdullah bin Sabah dia nggak terjun langsung ikut membunuh dia hiasi dengan kata-kata yang manis dia lihat hasilnya begitu juga orang-orang yang menghiasi dan lain sebagainya setelah manusia bergerak dia nonton di televisi mana hasilnya syukur-syukur untung pikir dia dia nya nggak nampak tetapi ya kalaulah ada sedikit keimanan saja di dalam hati ini, apakah kehidupan ini berhenti di dunia saja? Maka kita jangan fokus ke dunia ini doang. Ingat ke akhirat. Ini yang kita pelajari bukan salah satu hukum iman, beriman kepada hari akhir Jangan antum ditakuti takuti oleh manusia, oleh media massa dan lain sebagainya. Percayalah kepada ajaran Islam, percayalah kepada Allah. Aman itu. Lu usaha kalian apa masa gitu aja? Ini apa gak usaha ini. Perbaiki agama ini gak usaha. Justru kekuatan terbesar umat Islam di akidahnya. Bagaimana berpegang teguh mereka kepada sunnah, dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji bahwasanya umat Islam tidak akan dihancurkan. Itu kan janji Allah. Yang yang ada apa? Perpecahan sesama umat Islam. Ya. Ini adalah sebuah sebuah kejadian. Coba antum mahasiswa lihat di mana umat non muslim itu menguasai kaum muslim, dikuasainya, membuat umat Islam ini budak gitu istilahnya. Atau umat Islam ini umat yang miskin. Antum cari nggak ketemu. Antum coba lihat wilayah-wilayah negeri Islam yang sumber daya alamnya nggak ada. Dan coba antum lihat negeri-negeri kafir. Lihat bandingkan sumber daya alam mereka. Antum bisa lihat. Jangan berfokus kepada media massa ya. Media massa kan yang selalu merugikan umat Islam. Jangan pada situ, lihat pada fakta saja. Antum seolah cek seluruh negeri-negeri Islam. Luar biasa kekayaan alamnya. Sampai besarnya kekayaan alam Brunei Darussalam pesawatnya pun emas. Indonesia apa yang nggak ada di negeri kita ini? Timur Tengah gersang mm, minyak. Coba nggak ditahannya itu minyak itu, hmm, pakai apa orang? Coba cari negeri-negeri kafir, kekayaan alam mereka apa? Teknologi ada masanya. Teknologi berganti setiap, setiap apa? Itu pun ada bahan bakunya. Kan begitu. Jangan tertipu dengan media massa. Umat Islam ketinggalan karena sibuk mempelajari agama, orang ke bulan, kita masih berkutat <coughs> tentang kitab tauhid. Kita sudah bicara sorga dan neraka, mereka masih bulan lagi. Mereka teknologi apa? Teknologi apa yang kita nggak punya? Mereka buat HP kita yang punya kita yang pakai. Ya, mereka punya senjata segala macam kita pun ada seluruh negeri-negeri Islam ada senjata pakai apa itu beli mereka capek-capek buat tinggal beli kan begitu jangan mau dibodoh-bodohi media massa nggak ada istilahnya mereka menginginkan kedamaian kalau damai mana laku senjata apa maksudnya masuknya maksudnya dari situ sumber daya alam nggak ada hmm. percaya kepada agama ini apa yang mereka punya kita punya tapi apa yang kita punya mereka nggak punya keimanan. Sumber daya alam itu kan nggak bisa dibuat-buat. Cadangan minyak di Timur Tengah tinggal sekian. Ilmu gaib dari mana dia tahu? Teknologi mampu mengalahkan Allah? Nggak mungkin. Mampu mengurus ikan di Indonesia ini? Lihat berapa banyak pencurian yang katanya di Indonesia Nah, ikan di Indonesia habis? Enggak, karena barangkali kita aja yang kurang apa. Enggak habis-habis ikan. Milik Allah. Jangan ditakut-takuti media masa Kalau kita memberikan hak kepada Allah, Allah pasti akan menolong kaum muslimin. Diberas tadi itu saja karena kurang kurang cepat saya dakwah yang lebih apa ya. Kalau tidak Gunung Sinabung itu diam dia itu. Itu kan teguran. Bukan dibawa sesajen kayak awal-awal terjadi Gunung Sinabung itu meletus, sesajen yang datang. Karena penghuni Gunung Sinabung lagi marah. Datang sesajen. Kan begitu. Hentikan itu. Berdakwah kepada Allah. Ajarkan itu yang kita giatkan terus di sana. Diam itu gunung itu. Karena gunung salah satu tentara Allah Tabaraka itu juga lautan ya kita karena kurang memahami agama kita ini bukan lempengan itu lempengan ini enggak itu kan hanya sekedar apa <clears throat> baik wahajat al-khurud ala ulatul umur dan bergelorlah bid'ah berarti memberontak kepada pemimpin adalah sebuah bid'ah dalam agama ya ikhwan saya teringat perkataan seorang ustaz tidak ada yang lebih nasionalis kecuali orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Tatkala orang mengkritisi pemerintah, siapa yang mengatakan kita harus tunduk kepada kita harus taat kepada pemerintah dalam ma'ruf? Siapa coba? Orang-orang yang mengenal sunnah. Tatkala orang sibuk keluar sana, membuat orang pun nggak bisa lewat, berobat saja nggak bisa, mana ada di antara orang-orang yang paham sunnah ikut terjun demo? Lalu kita dibilang takut dalam masalah apa? Siapa yang memerdekakan negeri ini? Siapa yang berperang di Afghanistan waktu Soviet menyerang? Karena ini bukan masalah takut atau tidak takut, masalah agama. Nanti kata kalau rusak, siapa yang kena? Seluruhnya kena. Seluruhnya kena. Ya. Hmm. Yang lebih mencintai negeri ini tentu orang-orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Karena kita nggak diajarkan menjadi apa? Pengkhianat, mengganggu keamanan. Ini kan ajaran Islam semua ini. Kita amalkan. Sabar terhadap kezoliman pemimpin diajarkan dalam Islam. Karena nggak mungkin ya ikhwan Seluruh apa yang kita inginkan di muka bumi ini kita dapatkan nggak mungkin itu Itu nantilah di sorga Kesabaran itu butuh Wa bid'atu takfir. Nah, ini juga muncul. Bid'ah mengkafirkan sembarangan, bid'ah khawarij. Ya, sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir, dia ada lagi yang Islam. Maka saya juga terkadang berpikir tatkala terjadi uh, penyerangan ke uh, di di hamparan Perak ya, pos polisi yang diserang itu. Kemudian pembobolan bank di beberapa tempat di Sumatera Utara ini atas nama jihad kafir dan meledakkan eh, kedutaan-kedutaan dan lain sebagainya peristiwa di Bali. Yang ada pertanyaan saya adalah waktu itu emang keluarganya gimana rupanya? Orang tuanya lah anggap. Anggaplah kafir. Tugasnya apa? Orang kafir bunuh terus begitu. Kan didakwahi. Jadi mereka adalah yang menjadi eh, penduduk eh, muslim di dunia ini. Semuanya kafir. Dakwah kapan? Nggak ada dakwah. Islam mengajarkan dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar kan ada itu. Mana yang mereka lakukan itu? Justru orang yang berdakwah diperanginya. Dikatakan apa? Murji'ah. Ulamanya pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kita dikafirkan, loh didakwahilah. Mana dakwahkan, mana kami kafir dakwahi ajaran. Begitu dia bukan meledak bom atau membunuh aparat atau merampok mana ada ajaran Islam seperti itu itu kenapa bisa terjadi seperti itu kata-kata yang manis kalau nggak mana ada orang terpengaruh kalau ada orang mengatakan ledakan bom itu lalu engkau masuk neraka nggak ada yang mau meledakkan bom tapi bilangnya bidadari menantimu ya sorga menantimu apa yang nggak mau berangkat orang malas dia kerja ya iya iya udah meninggal saya lah saya nanti masuk surga langsung di dunia ini kerja pula nggak mau dia meledak bom kan gitu itu semua kata-kata yang manis ini yang dalam hadis ini munafik alimul lisan munafik yang pandai bersilat lidah terpengaruh lah orang-orang yang nggak belajar hati-hati dan masalah seperti ini bukankah Rasulullah mengatakan Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jihad juga gak sembarangan. Jihad yang terbesar pada zaman sekarang ini membantah ahli bid'ah, menjaga pokok Islam ini yang sudah dirusak. Coba kita diam semua. Besok akan muncul berbagai macam jenis solat Atau kita amalkanlah kaidahnya yang keluar-keluar fasihu eh, fasihu eh, fil ardi arba'ata asyhur itu. Kaidah mereka kan satu. Kaidah mereka itu adalah apa saja yang membuat berpecah dua orang atau berselisih dua orang maka tidak boleh dipelajari. apa ini kaidahnya ini. Segala sesuatu yang membuat dua orang berselisih maka tidak boleh dipelajari. Pikir terjadi perselisihan, nggak boleh dipelajari akidah terjadi perselisihan tidak boleh dipelajari oleh karena itu mereka terus berbicara tentang apa akhlak tetapi akhlak kepada Allah dan Rasulnya nggak ada itu kalau dibiarkan kita ikuti metode itu sepakatlah di dunia ini semua oke oh, ya kita ikuti besok akan muncul setiap negara tata cara sholat masing-masing masing-masing akan membuat lagi Ka'bah tandingan sebagaimana orang Iran sekarang udah ada Ka'bahnya Karbalanya itu masing-masing buat nanti uh, asrama haji ini ke situ orang semua asrama haji itu situlah tawaf kalau dibiarkan apa seperti itu Islam meledaklah gunung sinabung tsunami terjadi kan seperti itu beragama maka kita amal ma'ruf nahi mungkar ini untuk, untuk kebaikan mereka juga kalau kita biarkan kita pun kena mereka pun kena kan tunba azab yang kena azab bukan mereka sendiri kita pun kena karena kita diamkan. Bukankah Allah berkata dalam Al-Qur'an, tatkala mereka, tatkala Allah ya melaknat Yahudi wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu karena mereka dahulu tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, Allah melaknat Yahudi. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita pun akan kena laknat oleh Allah tabaraka wa taala, pemilik surga dan neraka. Fakharaja qaumun yaqtuluna ahlal Islam. Dan keluarlah sekelompok orang yang membunuh orang-orang Islam. Ya. Karena bagi mereka bukan Islam lagi. Wa yadaruna ahlal ausan dan mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. Persis kejadian yang ada sekarang ini. Yang diperangi orang Islam. Yang diperangi orang Islam jarra'a subhati munafiq ali lisan ya karena disebabkan subhat kesamar-samaran munafik yang pandai bersilat lidah provokator dan lain sebagainya itu pergerakan itu semua berbicara lisan <clears throat> oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar al asqalan dalam kitabnya Hadis Sari jilid pertama dari fatul Bari itu dia mengatakan Khawarij itu berpecah belah lagi banyak kelompoknya lagi karena ini masalah dunia ya orang khawarij juga percaya itu masalah dunia khawarij yang paling berbahaya adalah khawarij al-qaidiyun qaidiyun adalah orang yang menghasut saja di podium-podium dia, dia duduk maqaid artinya duduk dia nggak ikut terjun di lapangan kenapa dia dikatakan paling jelek karena satu perkataannya itu bisa menggerakkan ribuan orang untuk keluar sedangkan dia nggak ikut yang di sana nanti sudah bertumpah darah dia aman nengok-nengok itu qaidiyun itulah yang provokator kerjanya pandai bersilat lidah dan lain sebagainya di podium-podium dan menghasut ataupun di majelis-majelis mereka ataupun di televisi ataupun di uh, internet media-media yang dengan tulisan-tulisan yang menggerakkan masa ya bukan seperti itu Islam Islam agama yang mengajarkan kedamaian Gara-gara itulah Islam sering menjadi bulan-bulanan. Sampai di negeri kita ini, Islam kan seperti kayak di bulan-bulan eh, di bulan-bulan, ya. Tetapi apakah itu membuat kita langsung melakukan pergerakan? Enggak. Memang seperti itu kan. Lihat, kita langsung bercermin dulu. Ini adalah teguran dari Allah karena kita jauh dari Allah. Kalau enggak kita akan mulia. Kenapa kita mesti salahkan orang? Lihatlah diri kita dulu. Kalau orang tidak menghargai Islam, lihat berbeda dari kita. Kenapa kita ini? Kenapa cermin Islam itu tidak nampak pada diri kaum muslimin? Jangan salahkan orang langsung. Begitu. Ya. Wa ba'da dzalika setelah itu zama. Lihat ini prosesnya. Biar antum tahu proses itu keluarnya bagaimana Syiah itu, ya. Kerjaan Abdullah bin Sabah ini. Zama Abdullah bin Sabah fi alil wasiyah wal ismah. Lalu dia mengklaim, mengumumkan bahwa Abdullah bin Sabah ini ya, dia mengatakan Ali adalah wasiat Rasulullah. Artinya setelah Rasulullah itu seharusnya Ali yang jadi pimpinan. Dan dia juga mengeluarkan al-ismah sebagai salah satu landasan agamanya orang-orang Syiah. Al-ismah adalah klaim maksum, tidak berdosa, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mulai Abdullah bin Sabah ini diletakkannya kepada Ali. Lalu orang-orang yang mengikuti nanti meletakkannya kepada seluruh keturunan Ali kecuali dari jalur Hasan. Husain maksum tidak berdosa. Keturunannya terus seperti itu. Ini adalah ajaran Abdullah bin Sabah. Maka orang-orang tasawuf yang meletakkan kemaksuban kepada mursid-mursid mereka mengikuti Abdullah bin Sabah. Sama sebetulnya. Karena yang mengajarkan ibadah kuburan itu Abdullah bin Sabah. Kita lihat. Wazama annal Quran juz'un min tis'a ajza dan dia juga mengatakan Al-Qur'an ini yang ada di tangan kita adalah salah satu dari sembilan bagian wa ilmuhu inda Ali dan ilmunya ada di tangan Ali. Nah, luar biasa dia akan main cantik ini. Main cantik dia dulu, ya, dengan kata-kata lisan. Setelah ada pengikutnya, dia berani mengeluarkan kata-katanya. Ada pengikut. Kalau enggak dia pelan-pelan dia dulu. Main-main cantik dia perkataan lisan, ya, baru terpengaruh orang-orang awam segala macam. Udah ada pengikut. Buktinya mana? Dirontokkannya Utsman. Artinya istilah kita adalah mereka berhasil membunuh Utsman, udah memiliki kekuatan, ya. Lalu mulailah dia membuat ajaran-ajaran baru untuk nanti agama baru agama Syiah itu Ali maksum. Lalu Al-Quran ini hanya satu bagian dari sembilan bagian itu yang semuanya ada pada Ali. Ya. Summa za'ama langsung lalu naik lagi yang sekarang jadi agama Syiah. Summa za'ama fi'li uluhiyah. Lalu dia memberikan mengklaim bahwasanya Ali memiliki hak ketuhanan. Yang sekarang menjadi agamanya Syiah. Bahwasanya imam-imam mereka itu lebih dekat kepada Allah, tidak ada yang melampauinya, tidak malaikat, tidak juga rasul. Bahkan sebagian imam-imam mereka katanya mengetahui kapan dia meninggal. Luar biasa, dia tahu kapan dia meninggal. Ajaran Syiah itu. Ya. Lalu apa yang dilakukan semua? Fa kharajat ta'ifah. Dalam muncullah di sinilah muncul aliran yang namanya Sabaiyah. Jadi Sabaiyah itu adalah kelompok yang disandarkan kepada Abdullah bin Sabah salah satu ajarannya Ali itu maksum, Ali itu memiliki sifat ketuhanan, Ali itu mengetahui Al-Qur'an mengetahui yang sembilan bagian itu Ali mengetahui semuanya, kan begitu. Kenapa dikatakan Ali? Kenapa enggak eh, kenapa enggak sahabat yang lain? Antum tahu kenapa? Karena Ali memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Berlindung di balik al anggota keluarga Rasulullah. Itu dia ya hmm. lalu apa yang dilakukan tatkala dia mengatakan Ali memiliki sifat ketuhanan faharrakahum Ali bin Nar Ali pun menangkap mereka dan dibakar dengan api Abdullah bin Sabahnya lari pengikut-pengikutnya itu ditangkap lalu dibakar oleh Ali Abdullah bin Sabah di sini lari kenapa bisa dia lolos dia pemain belakang dia hanya menggerakkan doang. Ini munafik. Maka barang siapa yang kerjanya menghasut, ini bosnya. Abdullah bin Sabah. Nanti mereka dikumpulkan bersama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah begitu mengetahui ya Ali ternyata nggak berpihak kepada dia bahkan pengikutnya itu tadi yang mengangkat mengagung-agungkan Ali segala macam dibakar oleh Ali mereka itu dia pun melarikan diri Abdullah bin Sabah cari aman dia wa zaharat bid'atu tasayyu. Di sini muncul lagi bid'ah tasayyu. Ini rentetannya. Berarti dari kita bicarakan tadi, pertama keluar bid'ah khawarij, bid'ah memberontak. Ya. Bid'ah e, memberontak kepada e, pemimpin. Kemudian muncul lagi bid'ah pengkafiran. Yang sekarang marak di mana-mana kita lihat. Lalu muncul lagi bid'ah, di sini muncul lagi bid'ah syiah tasayyu. yang mengatakan kami bersama Ali dan lain sebagainya ya allati a'adat ibadatal kubur mereka inilah yang mengembalikan peribadatan kuburan bid'ah kuburiyah muncul lagi di sini berarti banyak kita bicarakan dari kemarin ini bid'ah menyembah kuburan atau beribadah di kuburan mereka nenek moyangnya jadi kalau ada orang beribadah di kuburan itu lebih khusyuk daripada di masjid mereka ini inilah pengikut mereka karena Rasulullah tak, tak pernah mengajarkan hal itu, tidak juga para sahabat. Bahkan Ali membakar mereka. Jadi siapa yang mereka ikuti? Abdullah bin Sabah. Yang dimana-mana kalau orang-orang tasawuf itu sangat senang kalau dikuburkan di masjid. Padahal Rasulullah melarangnya. Ini adalah rangka memurnikan Islam. Ya wa'attalat ibadatullah dan mereka membatalkan peribadatan kepada Allah. atau ibadah itu tidak diberikan hanya kepada Allah min khilali ta'tilil masajid dari dari e, cara dengan cara membatalkan fungsi masjid wa bina'al masyahid Mereka pun membangun petilasan-petilasan. Kuburan ditinggikan dan lain sebagainya, dibuatlah diterangi, dikasih bunga dan lain sebagainya, buat kaligrafi dan dihias-hiasi. Ini kerjaan mereka dahulu dan diikuti orang-orang sekarang. Inilah nenek moyang mereka itu. Biar kita lihat ajaran Islam itu yang mana yang benar dengan cara belajar seperti ini. Sejarah kan nggak bisa dihapus. Apakah mereka berada di barisan orang-orang yang berada masuk surga dijamin atau tidak? Orang-orang yang dijamin masuk surga saja dibunuhnya. Salah satunya Utsman. Dan Ali yang juga disaksikan dipersaksikan masuk surga memerangi mereka bahkan dibakar oleh Ali. Jadi orang-orang yang sekarang lihat kalau makanya ya sebetulnya permasalahan permasalahan itu saya lihat adalah karena tidak mau mempelajari sejarah dan ajaran Islam yang benar ini. Itunya itu kenapa terjadi penyimpangan ditambah lagi kata-kata manis. Nanti kalau pergi ke Jakarta itu Habib, wow udah udah dicium-cium tangannya Habib, Habib. Ya kan segala macam, minta berkat Habib. Mengaku-ngaku muka Arab saja jadi Habib di Jakarta. Asal dekat aja dengan Habib-Habib itu. Diangkat antum jadi Habib. Habib keturunan Rasulullah. Katanya di Indonesia ini keturunan Rasulullah ada 2 juta. Luar biasa. 2 juta ada keturunan Nabi eh, eh, di Medan di, di, di Indonesia. Dari mana datangnya itu? Semuanya. jikir apa yang nggak dibuat mereka itu? Coba lihatlah. bid'ah. Kalau berdasarkan masalah keturunan nasab dekat dengan Allah, ya, mereka kan mengklaim Habib keturunan Rasulullah. Kalau itu yang dibanggakan, seharusnya Abu Lahab yang merupakan paman kandungnya ongkang-ongkang di sorga. Ngapain Abu Lahab sorga? Saya, keponakan saya Rasulullah, saya di sorga lah atau Abu Talib yang membantu Rasulullah sudah santai-santai di sorga sana tetapi Allah mempersaksikan dia ini di neraka maka saya heran lihat pengajian Habibur ramai gambarnya di Jakarta itu luar biasa dan besar bukan itunya kita apa akan pribadi enggak penyesatan terhadap manusia itu Jangan membawa-bawa atas nama Rasulullah. Mana buktinya kalau memang kalau kita mencintai Rasulullah, akidahnya harus akidah Rasulullah. Sunnah-sunnah itu dihidupkan. Jangan dimatikan. Kalau hanya mengklaim, ya anggaplah benar mereka itu Rasulullah. Enggak jaminan mereka akan masuk surga langsung. Kalau begitu Abu Talib, Abu Abu Abu Abu, Abu Jahal, paman Rasulullah kandung langsung, santai-santai dia di surga. Keponakannya langsung Nabi yang sudah pasti. Tapi bukan itu dia. Hmm. Ya. Wa zahara ta'nu fi Abi Bakar. Nah, ini bid'ah muncul lagi. Muncullah celaan kepada Abu Bakar dan Umar. Wa sairus sahaba alladzina hum syuhuduna alal kitab wa sunnah. Mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar dan seluruh sahabat di mana mereka itu adalah saksi atas kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah ini. Bukankah Al-Qur'an dan sunnah datang kepada kita ini melalui perantara mereka? An Abi Hurairah qala, an Umar bin Khattab qala, an Abi Bakar dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu melalui mereka. Tata cara sholat kita ini kan dari mereka. Coba mereka itu dicela semua. Gak ada ajaran Islam ini yang ada lagi. Semuanya hancur. Itu yang mereka inginkan ya itu yang mereka inginkan orang-orang munafik itu wa mazal ahlu tasayyu yatabannuna ma'idahu Abdullah bin Sabah wa yatawassa'una fi ila yaumina hadha dan senantiasa orang-orang tasayyu orang-orang syiah ya membangun apa yang mereka klaim itu apa yang diklaimkan apa yang dikatakan Abdullah bin Sabah dan mereka meluaskan permasalahan itu sampai hari ini sampai hari ini seperti itu tapi mereka nggak mau mengatakan Abdullah bin Sabah, nggak mereka mengklaim itu. Tapi di kitab-kitab Syiah sendiri ada Abdullah bin Sabah yang mereka sembunyikan. Ya. Karena bagaimanapun sejarah, kalau mereka mendustakan sejarah, mereka akan didustakan oleh orang-orang banyak. Al-Quran dan Sunnah bisalah didustakannya, karena orang-orang awam juga nggak paham banyak Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sejarah kejadian, siapa yang bisa mendustakannya? Karena dia kejadian, saksi hidup banyak atau saksi yang menyaksikan itu terus terus ada kejadian. Karena sejarah dicatat secara alami tanpa dibukukan, orang akan mengetahuinya. Fahatanil furqatani ya, kedua kelompok ini kelompok sesat ini Khawarij dan Syiah adarul ala alal ummah alal itlaq mereka ini adalah dua kelompok sesat yang paling berbahagia atas umat ini secara mutlak. Ma kharaju illa min wara'i talbisat munafiq alim nisan. Mereka ini tidaklah muncul kecuali dari balik ya kesamar-samaran dari orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah. Syiah dan Khawarij dua kelompok ahli sesat umat ini yang paling berbahaya terhadap umat Islam. Antum tahu kenapa Mongol masuk menghancurkan Baghdad, membunuh satu juta orang dan hilangnya karya-karya ilmiah karena semua dikeluarkan di, di, dari rumah-rumah penduduk itu menghancurkan Baghdad. Mongol mampu masuk ke Baghdad atas bantuan siapa? Atas bantuan Syiah. Kita kan ditipu media massa. Irak itu kalau nggak dilapangkan jalannya orang Iran mana bisa masuk Amerika. Yaman itu kalau nggak dilapangkan dibantu di, oleh gerombolan sesat Hizbullah mana bisa media media masa kan menipu antum nggak tahu siapa Hizbullah kerjanya membantai Hizbullah pengungsi Syiah mereka yang bantai itu dibantu eh, pem, Syria ya pengungsi Syria yang keluar dari Syria untuk perlindungan itu Hizbullah itu yang membantainya media masa kan nggak ditipu apa lah Hasan Hasan la Nasrullah. Hasan Nasrullah kan kita Hasan la Nasrullah. Jangan tertipu dengan media masa Kita fakta yang mengatakan yang lebih mengetahui keadaan itu tentu mereka. Dan mereka tahu siapa orang-orang bermasalah. Kita kan enggak. Ini gitu. Khawarij dulu berapa banyak orang memuji-muji ISIS. Sekarang sebagiannya sudah tahu siapa ISIS, bahkan orang awamnya ya kan dan lain sebagainya orang ulama sudah mengetahuinya dahulu kita nggak sebagian manusia tidak mendengarkannya begitu kejadian baru mereka percayai karena ulama mengetahui fitnah sebelum muncul sebagaimana Abu Bakar sebagaimana Umar pada minggu yang lalu kita bicarakan sebelum muncul fitnah itu dia binasakan terus dia bantah dia hancurkan terus Umar eh, Umar bin Khattab dan di atas itulah para ulama berjalan Sedangkan orang awam ini ketahuan itu masalah setelah kejadian. 212, semuanya orang mendukung dulu luar biasa. Setelah kejadian seperti ini segala macam orang rebutan, orang pun simpati orang kurang. Begitu. Karena sebelum terjadi orang nggak akan orang-orang awam pasti atas nama Islam kok siapa yang nggak tertarik? Padahal dulu ya Coba kita bukan bicarakan masalah supaya jangan kedepannya terjadi lagi, ya. Tentu orang yang mencela Islam itu ada hukuman tersendiri. Tetapi itu dia pemerintah yang menghukumnya. Kalau pemerintah tidak menghukumnya, itu urusan mereka di akhirat. Karena kita nggak akan ditanya di hadapan Allah tentang gubernur-gubernur di Indonesia. Saya nggak akan ditanya siapa gubernur Sumatera Utara. Orang bukan anak buah saya. Kan begitu. Dia anak buah presiden lah, presiden lah yang nanya dan nanti di akhirat. Eh, Allah yang akan bertanya kepada presiden mempertanggungjawabkan seluruh gubernur-gubernur di Indonesia ini. Begitu dia memahaminya. Bukan saya, apapun urusan saya, bukan anak buah saya. Kan begitu. Begitu caranya, maka jangan sempat digerakkan kata-kata yang manis yang berhubung eh, yang berujung kepada apa? penyesalan nantinya. pergunakanlah waktu untuk belajar dan lain sebagainya itu lebih bermanfaat kalau kita kuliah kuliah yang benar ngapain bergerak ke sana bergerak ke sini sudah capek kita bergerak di kampus-kampus dan segala macam untuk belajar sudah capek itu dana yang tidak sedikit orang tua yang begitu mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya lalu kita gunakan dengan hal-hal yang tidak apa barangkali dia ada di antara yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan tapi kita bicara kenyataan kita bicara kenyataan itu Pemimpin sebelumnya diturunkan gara-gara korupsi dan nepotisme. Korupsi itu hilang atau tambah zaman sekarang ini? Tambah. Bukan seperti itu ajaran Islam. Pemimpin-pemimpin dahulu yang di sebagian negeri-negeri Timur Tengah itu, ya, diturunkan kadapi dari di Libya kemudian di Mesir antum pikir aman sekarang setelah mereka turun enggak saling menjatuhkan lagi mereka karena masalah kekuasaan nggak dapat jatah dia memberontak begitu atau awal-awal Timur Leste saya ikut di Twitter tatkala mereka merdeka sebagian posisi militer itu memberontak kepada pemerintah nggak dapat bagian hmm, bukan seperti itu ya lagian mengapa kita mencari kehidupan dunia sedangkan Allah siapkan kita sorga ajaran Islam ini saja pun kita mempelajari belum tentu cukup umur kita untuk mempelajarinya secara benar. Padahal mempelajarinya saja sudah dapat pahala. Lalu kita tinggalkan ajaran Islam untuk mencari suatu hal yang kita nggak dapatkan. Antum kalau keluar sana, antum dapat apa? Atau misalnya orang-orang yang keluar kemarin itu dapat apa mereka? Jabatan? Enggak juga. Uang tiap bulan dikasih. Siapa yang ngasih? Enggak ada. Kepuasan apa yang didapat? Enggak ada. Pikirkan itu sebelum terlambat. Karena masalah kehidupan hanya sekali, pertanggungjawaban sangat besar. Nah, kalau ada yang bertanya silahkan. Para ulama menjawab tatkala Ali membakar dengan api, membakar manusia dengan api. Tatkala eh, tatkala Ali membakar orang-orang yang menuhankan dia. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan uh, tidak membakar kecuali Rabbun Nar? Ya, yang yang mengazab dengan api itu tidak tidak tidak ada yang mengazab dengan api kecuali dengan pemilik api Allah maka para ulama menjawab karena tidak semua sahabat itu mengetahui hadis. Sampai disampai dikasih di, diberitahu. Ya, diberitahu. Nah, dalam kondisi ini para ulama mengatakan barangkali di saat itu Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui ada hadis larangan itu. Ya, atau dia tahu tapi lupa. Lihat contoh Aisyah barusan yang hadis saya sebutkan. Tatkala Aisyah menyebutkan hadis tentang Usman barusan. Lalu uh, An-Nu'man mengatakan, "Kenapa engkau enggak sampaikan ini pada waktu terjadi fitnah ini?" Apa kata Aisyah? "Saya lupa." Unsi itu saya dibuat lupa. Bisa juga maka ihtimal kemungkinan-kemungkinan harus diberikan kepada para sahabat. Ya. Karena kalau mereka mengetahuinya, mereka nggak akan melakukannya. Paham? akhwatni masalah ijtihad ya masalah ijtihad saya rasa ya dan nah, ustazuna Ustaz Firanda tentang majelis ahli bid'ah. Pertama tidak ada larangan untuk menghadiri majelis itu dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran. Bukan untuk supaya mereka ya mendekat dekat enggak beda. Menghadiri atau memberikan tausiah. Saya rasa Ustaz Firanda juga menghadiri uh, memberikan eh, khutbah uh, Jumat kalau saya enggak salah. Ya. Memberikan. Nah, di saat itulah kesempatan untuk memberikan dakwah. Kita kita diundang kita sampaikan apa yang hak barangkali dia bisa tobat karena ahli bidah juga pada zaman sekarang ini ya karena kondisi kita bukan orang yang kuat kalau kita berikan misalnya kita jauhi mereka tobat atau enggak enggak komunitas juga mereka juga banyak bikin tandingan mereka beda dengan eh, apa namanya tatkala mereka itu lemah seperti kasus ini kemarin so, eh, eh, eh, Abdullah As-Sabiq tatkala Umar bin Khattab melarang mereka manusia untuk bermajlis dengannya sehingga seorang sahabat mengatakan tatkala, tatkala kami 100 orang datang Abdullah bin Sobik bubar semua Abdullah bin Sobik ini bingung lalu dia tobat dikira Abu Musa al asyari mengirim surat Abu Sobik ini sudah berubah baru diperintahkan oleh Umar untuk duduk bersama dia kan begitu nah kondisi-kondisi seperti ini ya untuk dakwah kita tidak apa namanya kalau orang mengajak apa men, eh, datang untuk ber, eh, memberi gajian datangi Ustaz Adil Harahap pernah mengisi kajian undangan untuk acara maulid datang dia apa yang dilakukan situ dia jelaskan hukum maulid antum berani nggak itu undang maulid jelaskan hukum maulid tapi apakah dia dipukuli dan lain sebagainya? Enggak, orang lain tadi diam. Karena orangnya hadir awang-awang. Oh iya juga, ada yang mau. Meskipun berikutnya panitia nggak ngundang dia lagi. <laughs> Tapi apakah disakiti? Enggak. Datang dia, Ustaz Adil, saya masih ingat itu. Tahun 2002. Maulid. Orang kan nggak tahu namanya kita biasa Ustaz dikenal yang sering ngisi khutbah Jumat, panggil yang ngisi Maulid, datang. Pakai apa itu? Penampilan penampilan ustaz-ustaz apalah pakai apa ini juga datang biasa Ustaz Adil saya ingat itu jelaskannya hukum maulid di situ orang-orang terdiam semua begitu gak ada masalah ini baru datang jelaskan hukum zikir jamaah misalnya paling besok Ustaz Arif Ilham nggak ngundang lagi kan begitu atau dia berpikir ulang kan ini kan masalah menghiasi menghiasi apa namanya menghiasi perkataan ini kemudian masalah eh, apa namanya ini ketua dewan al Irsyad ya apakah itu hizbiyah ya hizbiyah itu kalau wala dan bara itu di atas nama kelompok tersebut al wala wal bara permusuhan dan persahabatan ditegakkan atas suatu organisasi baru hizbiyah nama. tetapi kalau sifatnya permusuhan dan wala itu atas dasar nasihat ya dan saling menasehati itu bukan hizbiyah. Itu sama dengan sistem kita istilahnya organisasi sekolah, membuat yayasan dan lain sebagainya. Walak walak dan barak kita bukan ke yayasan itu atau ke sekolah tersebut, tidak. Saling menasehati dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. jurusan sosiologi. Sosiologi ini jadi apa nanti ini? Sosiologi ini bidang apa nih sosiologi ini? Kebudayaannya, masyarakatan. Ya, lalu apa hukumnya mendatangi kuil, candi ataupun gereja untuk melakukan penelitian? Ya, apakah saya harus mengulang-ulang agar ter, mengulang-ulang, mengulang agar terhindari dari kemudaratan? Namun jurusan ini adalah pilihan orang tua saya takut terkena syuhat dari filsafat. Nah, pertama ya eh, saya rasa untuk bagusnya dibicarakan kembali itu dengan orang tua. Kemudian dia itu nanti mau ngapain kalau jadi sosiologi ini perempuan ini? Umumnya jadi apa? Guru atau eh, ahli kebudayaan. Karena mendatangi tempat-tempat seperti ini asalnya ya kalau tujuan seperti ini nggak ada masalah. Bukan untuk berrekreasi, atau mengagumi enggak dalam penelitian enggak ada masalah saya pernah mendatangi Candi Borobudur ya saya datang ke Candi Borobudur yang pertama saya lihat di sana adalah bekas pemboman tahun 80-an itu kemudian kesirikan kesirikan yang saya lihat di situ dari sebagian kaum muslimin ya eh, di mana sebagian keyakinan ya mohon maaf yang bisa memegang alat vitalnya kemudian dia menginginkan sesuatu terkabul kata dia saya melihat langsung supaya jangan cerita-cerita orang saya saya datang saya lihat dan memang praktik-praktik di situ seperti itu ya Buddha yang di dalam apa yang stupanya itu ya sekali itu saja sekaligus eh, langsung ke parang Parangtritis untuk melihat kesedihan di sana sekali itu saja sebelum saya kembali ke Jakarta ya asalnya kalau untuk berekreasi foto-foto lagi di situ oh itu enggak ya, ya itu masuk dalam larangan ya nah kemudian ini pun seperti itu hati-hati subhat berbahaya ya apalagi filsafat Lihat Abdullah Al-Qasimi, bagi antum nanti bisa cek di internet ya tentang Abdullah Al-Qasimi yang murtad atau ateis karena gara filsafat ini. Asalnya di seorang berakidah yang benar, tetapi sibuk belajar ilmu kalam, filsafat, akhirnya dia meragukan Al-Quran, meragukan sunnah, dan akhirnya dia meragukan Allah, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama apapun alias ateis. Abdullah Al-Qasimi. Hati-hati. Nasihat saya adalah bicarakan ulang dan lain sebagainya cara yang baik dan benar ya mudah-mudahan diberikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya yang terbaik untuk si akhwat. Tapi dengan cara yang benar ya. Hmm. Bagaimana hukum mendapatkan keuntungan 30% dari harga jual produk yang mana keuntungan itu sudah dijamin oleh suatu perusahaan. Saya nggak paham soalnya ini. Ya, saya nggak paham maksudnya ini. Untuk mendapatkan keuntungan 30% dari harga jual. Ini harus ditanya secara detail, saya nggak paham. Bagaimana cara menasihati pemerintah? Bukan kita yang menasihatinya. Gak laku. Mendekati istana istana negara aja udah langsung ditagih tentara nanti ngapain kata dia gitu. bukan kita orang yang dekat dengannya lah ya atau meluruskan kesalahan pemerintahan itu juga meluruskannya bukan kita kita kita ini bukan levelnya maka antum antum keluar sana unjuk rasa ngapain ketawa dia nonton aja televisi kan gitu orang-orang yang menggerakkan antum itu yang dapat untung antum nggak dapat apa-apa selain dengan demonstrasi ya itu dengan cara nasihat mendatanginya mengirim surat mendatanginya begitu caranya bukan di podium-podium atau ceramah-ceramah ya wajar saja pemerintah atau apa awal-awal apa namanya e, musim-musim musim-musim pilkada ini ya sang kampanye orang lagi ngapain ceramah mas politik saya juga heran sekali begitu banyaknya pembahasan ya tentang gibah, perzinaan, LGBT, kesyirikan lagi dan lain banyak pembahasan kok ngapain masalah-masalah seperti itu. Ya. Saya juga heran sekali itu. Ya, seperti nggak ada lagi pembahasan yang lain. Dan eh, eh, dan pada saat kapan serta dalam urusan apa kita dapat ikut campur urusan pemerintah? Nggak ada urusan kita kecuali kalau kita sudah pemimpin. Adapun bagi kita ini nggak urusan kita adalah mempelajari agama dan ajaran Islam dan mengamalkannya, berdakwah kepadanya. Kecuali kalau pemerintah minta bantuan kapan? Lihat Syekh Ali Hasan tatkala diminta oleh uh, eh, BNPT, apa namanya? Uh, yang untuk teroris itu. Yang diminta untuk mendakwahi atau berbicara dengan Ustaz Abu Bakar Basir ke Nusa Kambangan. Tetapi Ustaz Abu Bakar kan nggak mau berjumpa. Itu kan atas pemerintahan pemerintah datang dia. Bukanlah semua juga diri. Orang Yordania kok mana bisa masuk ini sembarangan tuh dalam urusan itu. Tatkala pemerintah minta bantuan, di saat itulah kita ada e, kesempatan. Kalau enggak jangan. Kan begitu. Di daurah misalnya, ya. Daurah saya pernah e, daurah Ustadz e, Zainal dengan Ustadz Badrul Salam di e, Masjid Polda Metro Jaya waktu itu tahun 2008. Itu kepolisian. Kita hadiri dan lain sebagainya. Masalah apa? Kesirikan. Masalah kesirikan tempo hari. Dan lain sebagainya, ya. Saya nasihat saya adalah eh, urusan-urusan uh, yang bukan kita ditanya di umil akhir itu tidak usah dicampuri, ya. Uh, apakah kita membiarkan apa ya? orang non muslim menghina ayat-ayat Allah Enggak. Kita tidak ingin ayat-ayat Allah atau Al-Quran dan lain sebagainya dihina. Tetapi tugas untuk menghukumnya bukan atas nama pribadi. Coba misalnya sebagian orang mensweeping penjualan babi di uh, mana ini? Pada bulan. Apa enggak jumpa parang itu? Kan gitu, menghina. Dia menghina kan begitu kan? Apakah misalnya kita langsung terjun dalam segala macam? Pemerintah lah ada aparat yang kita hadapi. Karena hukum kita itu begitu memang keadaannya. Apalagi yang salah saja bisa jadi benar, yang benar jadi salah kalau ada pengacara. Bagaimana cara menghadapi seperti ini? Caranya adalah kita mempelajari ajaran Islam itu dengan baik, mengamalkannya agar Allah memberikan mengatur keadaan kaum muslimin sekarang kita lihat kondisi misalnya ya dari penjara misalnya Pak Ahok. Bisa nggak saya bilang Pak Ahok atau Ahok saja? Pak Ahok lah. Kan Islam mengajarkan apa? Pak Ahok dia udah bapak-bapak. <laughs> Sudah? Nah, dia kan cari jalan lagi supaya bebas dan lain sebagainya. Hukum kita memang memberikan seperti itu. Kan begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Kita nggak tahu hikmah di atas itu. Barangkali setelah itu, ya kejadian seperti ini, orang belajar Al-Quran, orang mencintai agama, kita nggak tahu hikmah kejadian seperti itu. Kalau orang biarkan ajaran Islam, um, setelah itu kan orang mau belajar dan lain sebagainya. Teguran, Allah tegur kita ini melalui orang kafir itu. Tetapi menyikapinya nggak pula seperti di medsos. Kami ingin kepala Ahok, tentara lah kita hadapi. Bukan hanya kita aja yang kena seluruhnya, bisa keluarga ditahan semua gara-gara itu. Bukan seperti itu. Saat, kemudian saya bilang tadi, tatkala kita berdoa berdoa kepada Allah kan bisa kita berdoa kepada Allah. Saya berikan jalan yang terbaik. Kemudian lah, karena kita juga nggak akan ditanya kebetulan saya di pemimpinnya kan. Kita nggak akan ditanya di nanti di akhir tentang Ahok. Enggak, nggak akan ditanya itu dia gubernur nanti kita itu enggak apa-apa pula urusan kita dia bukan tanggung jawab kita presiden lah ditanya dia tenang aja rumah Islam juga pernah dibantai segala besar-besaran itu kan karena dosa kita itu tapi apakah umat Islam hilang ini baru dihina tapi kita nggak meremehkan orang-orang seperti ini enggak bukan arti meremehkan membiarkan enggak justru kita harus melihat kok sampai seperti ini Islam ini begini yang kita dapatkan Apakah kalau kita beragama sebagai agamanya sahabat itu berani orang seperti ini? Enggak ada. Berarti pertama kita introspeksi diri. Oleh karena itu saya perhatikan ustadz-ustadz besar yang memiliki peran yang besar dalam memperbaiki umat di negeri ini dari kalangan ustaz-ustaz yang mencintai sunnah tidak ada yang menggembor-gemborkan dalam masalah ini mereka tetap sibuk memperbaiki keadaan umat terus sibuk memperbaiki memperbaiki dan lain sebagainya karena ini adalah modal bukan sibuk mengurusi satu orang antum habis tenaga antum mengurusi satu orang ya kan kebetulan aja dia gubernur coba si A yang jual ikan di pencur batu mana ada urusi orang misalnya dia lah jual ikan kerja nggak akan seheboh ini karena masalah politik itu ya, harus pikir jadi sedikit lah masalah politik kalau dia jual ikan tukang sapu tadi biasa saya nggak diurusi orang pun bungkus Al-Quran pernah dibuat jadi bungkus ikan di siantar saja selesai biasa aja kok kan begitu ada tempat-tempatnya ini kan masalah di bawah politik kita nggak ngurusi politik